Allah yang mulia ini kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Sebagaimana biasa, Kamis malam, malam Jumat ini, diadakan kajian-kajian rutin, kajian agama Islam. Kita membuka hati kita, membuka pendengaran kita untuk menerima ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> itu adalah sesuatu yang sangat kita perlukan di dalam hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada kajian-kajian terdahulu di tempat ini, Ulun sudah pernah angkat tentang orang-orang yang mendapat laknat dari Allah dari versi beberapa hadis Rasul yang sahih. Di antaranya Nabi menjelaskan adalah wanita yang minta disambung rambut dan tukang sambung rambut. Di antaranya juga adalah wanita yang minta ditato dan tukang tato. Ada lagi orang yang minta dikikir giginya dan tukang kikir gigi. Hadis yang lain juga pernah dikemukakan enam macam yang aku melaknatnya kata Nabi dan Allah melaknatnya wa kullu nabiyyin mujab. Setiap doa-doa para nabi itu diijabah oleh Allah. Az-zaidu fi kitabillah. Orang yang menambah-nambah kitab Allah Al-Qur'an. Wal mukazibu bi qadarillah, mendustakan takdir dari Allah taala. Seolah-olah aturan kehidupan yang diatur oleh Allah ini kurang baik. Ada aturan yang lebih baik daripada itu atau tidak menerima ketentuan Allah والمتسلط بالجبروت فيعز من أذله الله ويذل man الله. seorang penguasa yang zalim yang mengangkat orang yang dihina Allah dan menghinakan orang yang dimuliakan Allah taala wal mustahilu li haramillah orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah orang yang menindas menyakiti mengintimidasi keluarganya Rasulullah dan orang yang mematikan dan orang yang meninggalkan watarikul sunnati orang yang meninggalkan sunnahku pada malam hari ini kita juga sedikit mengulang kajian yang pernah kita sampaikan tentang orang-orang yang terlanat versi Al-Quranul Karim Allah menyebutkan ada beberapa golongan orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu, jangan pernah kita menganggap enteng dengan laknat. Karena apabila orang dilaknat tuh pasti kada dapat rahmat. Laknat lawan rahmat tuh berseberangan. Bukan berseberangan rumah, bukan berseberangan. Artinya pada saat salah satu datang kepada seseorang yang lain tidak. Orang dapat rahmat pasti tidak dilaknat. Dan orang dilaknat pasti tidak mendapat rahmat. Jadi orang yang mendapat rahmat, orang yang dilaknat adalah orang yang kering kerontang dari rahmat Allah Ta'ala. Tidak ada rahmat Allah sama sekali kepadanya. Artinya, laknat jangan dianggap enteng. Ini sesuatu yang mengerikan, Orang yang tidak ada rahmat di dalam kehidupannya, hidup yang gersang, hidup yang gelisah, hidup yang serba serba salah. Itu kita harapkan dalam hidup ini rahmat Allah itu senantiasa bercucuran kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada penjelasan-penjelasan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dari ayat-ayat yang sangat banyak Allah menjelaskan siapa-siapa yang dilaknat oleh Allah itu versi Al-Quran. Tentu yang pertama sama sekali Allah menyatakan adalah iblis. Iblis itu orang yang pertama dilaknat. Wa anna alaika la'nata ila yaumiddin. Al-Hijr 35. Wa anna alaika la'nati ila yaumiddin. Surah Sot 78. Banyak lagi kalimat-kalimat selain daripada itu yang menyatakan bahwa iblis itu orang yang paling dilaknat dan sepanjangan hidupnya iblis itu dapat laknat. Artinya tidak pernah dapat rahmat. Iblis setan itu sama. Tidak mendapat rahmat satu keturunan yang sama jenis yang berbeda. Sama Iblis itu dari jin, setan itu dari dari jin. Kana minal jin jinni papa sakoan amri rabbi. Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 50 kalau tidak salah. Iblis itu dari jin dan kerjanya mendurhakai Allah terus-menerus. Tidak pernah bosan-bosannya maksiat. Dan dia bersumpah kepada Allah Ta'ala akan menyesatkan manusia sampai sampai hari kiamat. Dan dia mengatakan kepada Allah, dia baru pensiun, baru selesai menggoda manusia, kecuali manusia itu sudah mati. Ada cerita tapi tidak benar. Iblis pensiun katanya. Cuma nang, karena nang digoda-goda kada ada lagi. Oh, itu terlalu tidak. Iblis kada pernah pensiun. Iblis tidak pernah berhenti, tidak pernah puas, kecuali membuat manusia sesat. Jadi kalau kita pernah disuguhi cerita, ada iblis, anak bertaubat, melewati Nabi Musa, minta sampaikan kepada Allah, itu cerita yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi unik pak, yang bertentangan dengan Al-Quran ini laris manis ceritanya. Iblis datang ke Nabi Musa, Tolong tanyakan oleh Nabi Musa Allah Ta'ala, aku hendak taubat. Ujian Allah Ta'ala, diterima taubatnya. Asal itu iblis suruhkan sujud di kuburan Nabi Adam. Kata iblis, waktu hidup aja aku akan mau sujud, pagi sudah mati. Ceritanya rame, unik, tapi bohong cerita itu. Tidak pernah ada. Dan cerita ini Diwariskan terus kepada turun-temurun anak cucu kita. Kada pernah iblis itu jenuh maksiat. Kada pernah iblis itu mau meminta ampun. Kerjanya durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang pertama dilaknat Allah adalah iblis. Dan iblis akan mengajak sebanyak-banyaknya manusia. Agar dilaknat oleh Allah ta'ala. Makin banyak manusia dilaknat Allah. Makin banyak kawannya iblis. Dan pada hari kiamat manusia yang disesatkan iblis ini jujur kepada Allah. Ya Allah, itu karena si iblis itu, karena si setan itu. Sehingga saya terjerumus, sehingga saya melakukan sesuatu yang kau larang, meninggalkan segala perintahmu. Hukum setan yang menggoda. Apa kata iblis yang berlepas tangan pada hari itu, kata setan? Pala talumuni walumu ampusakum. Eh, jangan menyalahkan aku, kata iblis. Jangan menyalahkan aku, kata setan. Salahkan diri kamu sendiri. Aku hanya bagian merayu, menggoda, tapi kenapa diumpati? Iblis sama sekali tidak pernah bertanggung jawab dengan kesalahan kita. Yang asalnya datang segala bentuk kesalahan itu dari setan dan dari dari iblis. Maka gawian-gawian iblis itu kita selisihi. Gawian-gawian setan tuh jangan disamai. Ini senang banar menyamai perbuatan setan. Karena senang menyamai perbuatan setan, setan mudah untuk memperangkap manusia. Nabi mengatakan setan makan dengan tangan kiri, setan minum dengan tangan kiri. Ya kita selisih jangan dengan tangan kiri kita. Makannya dengan tangan kanan, minumnya dengan tangan kanan. Apa ngalihnya memindah ke tangan kanan? Ayo ja ambilakan tangan kiri. Kemudian serahkan ke tangan kanan kita. Tangan kanan yang mengantar ke mulut kita. Kalau indah terbiasa dengan tangan kiri, taruh banyunya di sebelah kanan. Selesai. Namun banyu di sebelah kanan, kepopurunan tangan kiri nama ambilnya. Ini menyelisihi menyelisihi syaitan. Karena syaitan menyesatkan. Setan boros. Pemborosan itu dari setan. Selisihi, jangan boros. Hidup ini semua punya perhitungan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitan lirabbihi kafurah. Sungguhnya orang-orang yang boros itu bersaudara dengan setan. Bersaudara, bertetangga aja kan hakun kita apalagi bersaudara. Tapi orang yang boros bersaudara dengan setan dan setan itu kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang dilakukan oleh setan kita selisihi. Kita belainan pada mereka. Ini salah satu cara untuk kiat menjauhkan setan dari kehidupan kita. Di samping beberapa macam Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang kita perlu mengucapkan ta'awuz perlu mengucapkan mohon kepada Allah agar minta perlindungan kepada Allah dari pengaruh-pengaruh setan itu. Kenapa? Karena kada kawani dia adalah orang-orang yang dilaknat Allah. Jangan mengawani orang yang dilaknat. Inna syaitana lakum adu Fattakhiduhu aduwa kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya setan itu musuhmu. Maka setan itu anggap betul-betul musuh. Jangan musuh di dijadikan kawan. Setan itu musuh, anggap setan itu betul-betul musuh. Tapi Allah mengatakan ada yang setan itu mengawani seseorang. Setan menemani, setan datang menjadi teman. Tapi sejala, teman yang jelek, teman yang tidak baik menyesatkan. Tapi ada yang dilakukan manusia sehingga setan itu mengawani dan menjadi kawannya akrab. Az-Zuhruf 36 37 Allah berfirman, "Wa mayyashu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan." Fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pelajaran Allah yang Rahman, maka dikirimkan setan didatangkan setan kepada orang yang berpaling dari pelajaran Allah. Apa pelajaran Allah itu, Pak? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran merobikum dari Tuhan kamu. Al-Quran pelajaran Allah itu. Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran pelajaran aturan kehidupan, pelajaran beribadah, pelajaran berakidah, pelajaran bermuamalah, pelajaran bergaul, pelajaran bertetangga, pelajaran berakhlakul karimah, semua ada di dalam Al-Quran, lengkap Al-Quran itu. Maka beruntung orang yang mengambil pelajaran kepada Al-Quran dan celaka orang yang meninggalkan pelajaran Al-Quran itu. Kenapa celakanya? Karena dia didatangi setan dan dia dikawani setan. Pada saat setan mengawaninya, setan menjadi teman setianya. Ayat 37 pada surah Az-Zuhruf itu menceritakan wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan setan-setan itu menyesatkan orang itu dari jalan Allah. Tapi yang disesatkan merasa mendapat petunjuk. Lihai Pak Saking lihainya iblis, setan, nang disesatkan nih kadang merasa sesat. Yang disesatkan merasa dapat hidayah. Karena saking lihainya, setan memoles-moles sesuatu yang paling jelek, seolah tampil menjadi sesuatu yang paling paling baik. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat, jangan mendekati setan. Kita harus menyelisihi setan yang digemari setan, yang disenangi setan, yang disukai setan, kita jauhi dalam kehidupan ini. Apabila setan ampahnya ke sini, kita ampah ke lain, menyelisihi setan. Karena setan adalah orang yang dilaknat. Yang kedua, orang yang dilaknat adalah orang-orang kafir. Orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir, orang yang ingkar terhadap Allah itu orang yang dilaknat wa qalu qulubuna gul bal la'anahumullahu bi kufrihim wa qalilan ma yu'minun Al-Baqarah ayat 88 dan orang kafir berkata hati kami tertutup padahal kata Allah bal la'anahumullah mereka memang dilaknat oleh Allah taala Allah melaknat kepada mereka kepada siapa kepada orang-orang kafir itu karena keingkarannya, karena kekupurannya terhadap Allah, maka Allah melaknat kepadanya. Dan sedikit dari mereka yang beriman. Ini kita jauhi lagi. Cara berpakaian, cara pergaulan, cara berusaha, cara makan, cara apapun dari orang-orang yang bukan Islam, kita jauhi karena mereka juga rombongan orang-orang yang dilaknat. Masya Allah ini pakaiannya mirip orang non muslim, cara bergaulnya seperti orang yang bukan Islam. Cara berusahanya kadang mengenal halal haram. Cara makan, cara apapun. Kita dianjurkan untuk dijauhi. Allah sampaikan ini-ini yang dilaknat agar kita tidak pernah meniru kepada mereka. Agar kita tidak pernah tidak pernah tasabuh kepada mereka. Syariat yang Allah datangkan kepada kita sungguh sempurna. Sempurna benar syariat yang datang kepada kita. Masuk naik ke podium Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada salam yang paling sempurna kecuali itu. Kada usah lagi ditambahin macam-macam. Yang tidak kita yakini, yang tidak kita tidak kita imani. Karena jaminan daripada Allah Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kamu beriman seperti imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang yang mendapat petunjuk. Yang kita cari apa yang Nabi imani, bagaimana imannya Rasul. <clears throat> Menyamai iman Nabi dalam hidup ini tidak mungkin. Tapi mengikuti cara Nabi beriman, itu hak bagi kita. Mengikuti cara imannya Rasul dan imannya itulah. Beriman seperti itulah yang mendapat petunjuk. Apa yang diimani Nabi itu yang kita imani. Selamat akidah kita. Para sahabat akidahnya selamat karena berimannya seperti imannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam lengkap dengan syariatnya yang begitu sempurna dan bukan saja dikagumi oleh orang-orang yang beriman syariat Islam itu. Tapi satu hari seorang Yahudi pernah berkomentar kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang sangat sempurna. Jika ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan buat hari turunnya ayat itu sebagai hari besar kata Yahudi. Umar bertanya, "Ayat apa yang kamu maksud?" Yahudi itu membaca al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Satu ayat yang menyatakan Islam telah sempurna. Hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agamamu. Aku sempurnakan nikmatku untukmu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Ayat itu turun pada 9 Zulhijjah. Lebih dari dua bulan setelah itu Nabi wafat. Ayat ini ayat kesempurnaan karena turun di penghujung usia Nabi. Ayat kesempurnaan agama Islam turunnya di penghujung umur Rasul. Tidak ada yang perlu kita tambah dan tidak ada perlu kita kurangi. Kita mengurangi menyatakan syariat yang dibawa Nabi kelebihan. Kita menambahi menyatakan syariat yang dibawa Nabi ku kurang. Kedua-duanya tidak pantas. Islam sempurna dengan apa yang Nabi bawa. Jangan kita kurangi, jangan kita tambahi. Mengurangi Labihan yang dibawa Nabi. Menambahi kurang Nabi menyampaikan syariat. Kedua-duanya itu salah. Amalkan apa yang ada. Apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasul sampaikan. Itulah kehidupan yang paling sempurna dan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Buat apa kita perlu tasabuh? Buat apa kita perlu mengikut, mengekor kepada orang-orang yang bukan Muslim? Sementara syariat-syariat yang ada dalam Hazanah Islam di dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah satu tuntunan yang luar biasa. Allah mengatakan Al-Quran itu kitab yang tidak pernah bisa diganti satu ayat pun dengan ayat yang lain. Al-Quran itu adalah satu berita yang pasti benar. Al-Quran itu hukum yang pasti adil. La mubaddila li kalimatih. Tidak ada yang mampu menggantikan satu kalimat pun daripada Al-Quran itu. Bapak ibu-ibu rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihim akharin." Allah akan mengangkat derajat satu kaum. Allah akan mengangkat derajat satu bangsa pada saat dia peduli kepada Al-Qur'an. Tapi Allah akan campakkan satu kaum, satu bangsa itu ke tempat yang hina. Pada saat dia tidak memperdulikan Al-Quran. Pada saat dia tidak memperdulikan Al-Quran. Bangkitkan semangat kita untuk mencintai Al-Quran. Ini paling tidak menghalangi kita untuk meniru-niru sesuatu yang di luar Islam. Karena kita tidak menguasai dari kandungan-kandungan Al-Quran ini sehingga kita tidak terasa di dalam hidup kita. Cara mendidik anak kita, cara kita makan bersama, cara kita minum, cara kita bergaul, cara kita berusaha. Penuh dengan konsep-konsep di luar Islam. Padahal di dalam Islam konsep-konsep itu adalah konsep-konsep terindah. Konsep-konsep terbaik. Jika mengikuti ke dalam ajaran yang dibawa oleh Al-Quran, dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW Dengan memperdalam Al-Quran dan As-Sunnah, mengerem kita untuk tidak mengikut kepada sesuatu yang di luar daripada Islam. Karena keterbatasan ilmu kita, kadang-kadang yang bukan milik kita pun diislamkan. Warisan agama-agama sebelum Islam datang di negeri ini banyak yang dianggap itu bagian daripada bagian daripada Islam. Bahkan dihubungkan kepada keselamatan, dihubungkan kepada ke, apa jalan yang lempang seorang wanita hamil harus diikuti dengan ritual tujuh bulanan. Jika tidak, jika tidak tujuh bulanan, nanti melahirkannya tidak selamat. Ini ditakut-takuti. Dari dua belas istri Nabi kena denang pakai tujuh bulanan. Istri-istri sahabat juga seperti itu. Artinya bukan syariat Islam. Oh itu kan ada yasinnya, itu kan ada salawatannya. Kita yang menempeli label halal. Padahal tidak halal itu. Kita yang menempelinya. Halal atau tidak satu amalan itu tempelannya dari Allah dan tempelannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh itu budaya, apakah Islam harus kalah dengan budaya? Budaya Islam adalah budaya kita. Kita sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang yang beriman, kita tidak harus angkat tangan kepada budaya nenek moyang. Teruskan budaya nenek moyang jika sejalan dengan Islam. Kalau tidak sejalan dengan Islam, maka sebagai seorang yang beriman, tentu kita akan pegang is Islam. Oh itu Islam radikal, di mana ada Islam radikal? Menuduh-nuduh kepada sesuatu yang tidak tepat dan tidak benar. Orang mengamalkan syariat dikatakan Islam radikal. Pina panjang janggut hati-hati teroris. Ya Allah ya Rob. Tidak terasa hari ini orang Islam memusuhi agamanya sendiri. Tidak terasa hari ini orang Islam banyak yang berpikir memusuhi syariat yang datang kepadanya dan itulah sebagai jalan keselamatan. Itulah jalan syariat, itulah jalan kita. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Jalan yang lurus itu hanya satu. Wala tattabi'us subul dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang banyak. Jalan yang lurus kul hadhihi sabili. Inilah jalanku. Jalan yang lurus itu hanya satu. Jalan yang banyak itu adalah jalan yang menyesatkan dan Allah menyampaikan di dalam surah Al-An'am wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah ay illa dhann wa inhum illa yahrusun jika kamu mengikuti yang banyak di muka bumi ini menyesatkan kamu dari jalan Allah taala. Kenapa menyesatkan kamu dari jalan Allah? Iyattabi'una illa Karena mereka mengikuti segala sesuatu itu dengan persangkaan. Orang Islam tidak dibenarkan sesuatu dengan persangkaan. Orang Islam mengikuti sesuatu dengan landasan hukum dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan menetapkan sesuatu apalagi mensyariatkan yang tidak syariat. Bukan dengan persangkaan. Kalau persangkaan kita banyak keliru, kan itu baik-baik aja, bagus saja diamalkan. Tidak apa-apa kan membaca itu, baik atau tidak, lihat tuntunannya. Kita semua semasjidan tadi sepakat. Tidak ada yang lebihkan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Semua 33. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dan alasan kita sama. Apa alasannya? Karena Nabi mengajarkan 33, 33, 33. Jika kok kita komitmen seperti apa yang Nabi ajarkan ini seterusnya selamat kita ini dunia dan akhirat. Kadang-kadang wali 35 aja menambahi dua ada nang waninya kecuali meloncat ketikan aja, nambah ketik biasanya bisa loncat ketikannya. Alasannya sama, Nabi mengajarkannya 33. Artinya jangan kita sampaikan sesuatu itu dengan persangkaan kita. Oh 30, 35 atau 100, 100 kan itu lebih baik. Karena yang dibaca juga tasbih. Yang dibaca takbir. Itu pada tempat yang lain Nabi menganjurkan dengan membaca ini sekian banyak. Tapi pada saat selesai sholat, semuanya sepakat 33. Islam di mana aja. Islam Indonesia, Islam Saudi, Islam apapun. Sama, subhanallah 33, alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. 33, 35 lebih baik? Tidak. Kenapa? Karena 33 perintahnya. Kalau banyak nyata lebih baik, kenapa sholat subuh ada lima rakaat kita? Sholat subuh dua rakaat, dan itu yang terbaik. Adakah yang berani sholat subuh lima rakaat? Karena Nabi mengajarkan sholat subuh dua rakaat. Simple pak, kalau kita mau jujur beriman kepada Nabi, lahir dan batin insya Allah, kita mengikuti syariat ini dengan utuh dan dengan benar. Tanpa mengada-adakan sesuatu yang di luar daripada apa yang disyariatkan. Kemudian yang berikutnya. Bismillah. Orang yang terlaknat adalah orang yang menantang kebenaran. Iblis, orang kafir, dan orang yang menantang kebenaran. Sebenarnya ketiga-tiganya ini hampir sekedudukan. Iblis itu menantang kebenaran. Orang kafir yang benar juga ditantang. Dan orang yang menantang kebenaran adalah orang yang orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuham panaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna al-ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Wahai orang-orang yang diberikan Alkitab, bukan orang Islam. Wahai orang-orang yang diberikan kitab, berimanlah kamu dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa? al Al-Qur'an. Wahai orang yang diberikan kitab, berimanlah kamu dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad musaddiqan lima ma'akum yang Al-Qur'an itu membenarkan dengan kitab-kitab kalian. Selama kitab itu tidak dirubah-rubah. Tapi Taurat kan tidak aman lagi karena kelancangan tangan-tangan Yahudi. Begitu juga dengan Injil yang dirubah-rubah dengan tangan-tangan pengikut-pengikutnya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah mengatakan Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Wawailul lahum mimma katabat aidihim wawailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang yang menulis-nulis kitab dengan tangannya, merubah dengan tangannya. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian dia berkata ini datang daripada Allah taala. Wailul lahum mimma katabat aidihim Celakalah karena dengan tulisan-tulisan mereka. Celakalah karena dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dengan usaha-usaha mereka. Satu ayat Allah menyebutkan celaka tiga kali. Celaka, celaka, celaka. Kepada orang yang merubah-rubah. Hukum-hukum, ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai ahli kitab. Wahai orang yang Allah turunkan kitab-kitab. Berimanlah kepada Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab kalian min qabli an natmisa wujuham panaruddaha ala adbariha sebelum kami mengubah wajah-wajahmu lalu kami putar ke belakang sebagai penghinaan itu Allah merubah wajah-wajah mereka dan Allah memutar ke belakang kalimat penghinaan sebelum itu terjadi berimanlah kepada Al-Qur'an au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt atau Allah akan laknat kalian seperti Allah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, pada hari Sabtu. Bagi orang-orang berorang orang Yahudi. Allah akan laknat seperti orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, pada hari Sabat. Wa kana amrullah maf'ula. Ketetapan Allah pasti berlaku. Allah menyebutkan laknat dalam ayat ini kepada orang yang menantang kebenaran yang datang. Apa kebenaran yang datang? Nabi dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tetap bertahan pada pada apa yang mereka miliki. Sementara lahirnya Al-Quran menjadikan yang lainnya harus mengikuti kepada kepada Al-Quranul Karim. Orang yang mendapat laknat adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim ternyata orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata perbuatan memutuskan tali silaturahim ini masih banyak terjadi. Makanya dalam Islam itu agar silaturahim ini jangan putus, berdebat sekalipun dilarang. Jangan lakukan perdebatan sekalipun kita berada pada posisi yang yang benar. Jika ingin kita sampaikan kebenaran, sampaikanlah dengan penuh kesantunan. Ini akhlak yang Islam ajarkan agar silaturahim jangan putus. Agar silaturahim jangan jangan putus. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fahal asaitum an tawallaitum an tubsidu fil ardi?" وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم wa a'ma سورة محمد آية 22 آية 23 maka apakah sekiranya kamu berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi kamu akan putuskan tali silaturahim mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Allah buat tuli pendengarannya dan Allah buat buta penglihatannya, dibutakan dan ditulikan. Sebenarnya matanya tidak buta. Sebenarnya telinganya tidak tidak tuli, tapi seolah-olah seperti orang yang buta dan tuli. Tidak sama sekali menerima kebenaran. Memutuskan tali silaturahim bahagian daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض <clears throat> اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار Orang yang mengkhianati janji dengan Allah Orang yang memutuskan tali silaturahim Yang berbuat kerusakan di muka bumi ini Ulaika lahumul la'nah Maka bagi mereka adalah laknat Allah subhanahu wa ta'ala Walahum su'udar dan mereka akan dikembalikan kepada tempat yang paling jelek di akhirat.